Kita masuk pada surah Az-Zariyat. Selisihan mana berapa tempat? Perselisihannya enggak. Ada berapa tempat? 49 tempat. Ada satu tempat. Nah, ada satu tempat. Tapi dibaca nah, sama-sama mulai dari ayat pertama sampai ayat 6 ayat 6 itu tidak ada perselisihan. Kita sama-sama mulai atau wikra itu tidak ada perselisihan dikarenakan terhalangi oleh huruf istilah Jadi wikra tidak wikra karena sebelumnya bang, ada didahului oleh huruf istilah Saya teruskan. ayat ke-7 sama baca 6 sama-sama kita baca yufaku anhu manufik sama-sama قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين الدين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن فَأَغْنَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ وبالأسحار هم يستغفرون رونيا tipis sama-sama وفي أموالهم حق للسائل والمحروم panjang fi-nya sa-nya وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم afala tubsirun. Roknya tipis, V-nya panjang. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إن انه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين نقل هل أتاك sama-sama Terus dan nggak ada perselisihan. Jais wajib enam. Berikutnya. Silah tawilah takulun. Sama-sama. harus faham nih dia fasil silah tawilah enam harus enam itu. Tidak boleh korting. Dalam kortingan dua harokat tidak ada. Berikutnya adalah perselisihan. seterusnya. Sama berikutnya ada perselisihan tabukumu panjang. Jais tiga tempat panjang semua. Berikutnya ada perselisihan. Terus. Berikutnya minal mu'minin. غيرا جائز بدل نقل نعم عذاب الأليم عذاب الأليم نعم يا موسى نعم إذا رسلنا نقل masih tidak paham. Sahiru au majnun nakal di situ. ruknihi wa qala sahiru أو majnun. Arunya tipis. Berikutnya nggak ada persisian. وفي عاد إذا أرسلنا عاد إذا أرسلنا nakal dua-duanya sama-sama Berikutnya pada jangan lupa syai'inatat. Nah. Dalam sisi yang berikutnya Jangan lupa nakal alamri. Alamri. perselisihan berikutnya. Sama ada perselisihan. Man wajib 6 Jangan lupa nakal walard ai panjang tadzakarun tasdid. Fafirru, rakyat tipis 6 Kemudian nadirum tipis juga ilahana khar panjang nakal كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله من رسول لله situ pada nakal min rasuli gimana min rasulinillah min rasulinillah kemudian sahiruna wa majnun Tayo sama-sama mulai Jangan lupa ruhnya tipis. Nah. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون berikutnya tidak ada perselisihan. Fama dibaca enam. الذكر المؤمنين Insa Nakal. Jangan lupa. Ma dua-duanya enam. enggak ada persisian. Jangan lupa zalamu, lamnya tebal. terakhir tidak ada Lihat surah Al-Qaf, tidak surah Qaf. Tinggal satu juz, insya Allah kita akan pindah ke arah lain. Ayat yang ketiga, Aizan, Tasil, Hamzah kedua, Tasil. Aida Ayat 14 fahaqqa wa'idi ketika wasal ketika waqaf wa'id ayat 14 Lalu terus wa'idi ayat 30 yauma naqulu menjadi yauma yaqulu hari ini di mana Allah mengatakan kepada neraka jahanam. Kalau hari nakulu kami mengatakan Allah juga. Yauma yakulu. Kemudian kalau ingin nyambung pada Bikol bin muni bini dahulu. Muni bini dahulu. Ayat 40 Fasabbihu wa idbara bagai kasrah. Wa idbara sujud. Bagai kasrah. Ayat 41 Wastami yauma yunadil munadi. Ada ya'nya ketika wasal. Ayat 44 Yauma tasyaqqaqu tasdid Iya, tasyakkaku menjadi tasyakkaku. Sinnya tasdid. Dan inilah perselisihan di surah Qaf. Ini untuk hari Jumat bagi yang keluarga yang kerja bakti, bagi yang yang kerja bakti di belakang itu, di kayu-kayu yang orang dia bilang carang-carangnya di nah, dikumpulkan kan ini mau dijadikan nanti untuk lapangan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini lapangannya sementara ini kan di mana? Di sawah. Jalan-jalan. Nanti dialihkan ke sana. Bagi yang ada waktu, ini untuk kerja bakti, bersihkan semuanya. Kalau bisa juga belah bambunya jadi dua-dua. Kalau bisa buat reng usuk, buat reng usuk. Ya, kerjanya banyak. Baiklah, Nas.